Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke bab tentang sandal Nabi untuk membaca sanad dan mungkin ada sejumlah keterangan tambahan yang ada di buku Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. Kita sampai pada hadis yang kelima, hadis dari sahabat Abu Hurairah di bab sandal Nabi. <clears throat> yaitu uh, Imam Tirmidzi hadis yang kelima hadis dari sahabat Abu Hurairah Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ishaq ibn Mansur qal hadasana Abdul Razak <clears throat> an Ma'mar dari Ibnu Abi Dhi'ab Ibnu Abi bin Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman. Kabru ini beliau adalah seorang yang mulia. Cukuplah hal yang menunjukkan kemuliaan beliau perkataan dari Imam Syafi'i tentang Ibnu Abi Dzibin. Tidaklah aku terluput untuk belajar kepada seseorang lantas aku sedih sebagaimana sedihku karena tidak berkesempatan belajar kepada Lais ibn Sa'ad dan Ibnu Abi Dzib. Maka Imam Syafi'i sedih karena tidak berkesempatan berjumpa dan belajar kepada Ibnu Abi Dhi'bin. Dari Saleh Maula Tau'amah. Tau'amah artinya kembar. Saleh bekas budak Tau'amah. Tau'amah di sini adalah ya, saudara perempuan Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalaf. Ya, dia disebut tahu amah artinya kembar karena dia salah satu dari dua anak yang kembar. Soleh ini adalah min sirori sahabah, sahabat siror, sahabat kecil artinya tidak banyak berjumpa dengan eh, eh, sahabat muda dari Abu Hurairah. Kemudian hadis selanjutnya <clears throat> hadis yang keenam di bab sandal Nabi At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani' Qal hadasana Abu Ahmad Qal hadasana Sufyan ya. Diperselisihkan tentang Sufyan Siapa yang dimaksudkan Yang dipilih di buku Mawahib Muhammadiyah Sufyan adalah Sufyan ibn Uyayna Namun Qastolani mengatakan Sufyan di sini Sufyan al-Thawri Alasannya Eh, karena karena dia rawi dari Ismail bin Abdurrahman. Ya dari <clears throat> dari hadatsana Sufyan Anis Sudi dari Sudi Sudi cara bacanya adalah sin matmumah, sinnya di domah Kemudian setelah itu dal yang tidak bertitik artinya dal bukan dal musaddadah maksurah bertasdid dan kasrah. Suddi bacanya suddi. Diambil dari kata-kata sudah. Diambil dari kata-kata sudah. Sudah artinya babudarin, pintu rumah. Ini adalah pintu rumah. karena dia berbayat e, eh, menyampaikan bayatnya di babi Masjidil Kufah di pintu Masjid Kufah dan sudi ada dua ada sudi kabir dan inilah yang ahli tafsir yang terkenal yang biasa kita jumpai di tafsir Ibnu Kathir, kita jumpai sudi sudi maka itu as al-kabir e, dan ada sudi yang as Sudi Asahir namanya Muhammad ibn Marwan. Dan Sudi Asahir ini cucunya Sudi Al-Kabir. Maka seperti apa Ibnu Rus itu ada ada Ibnu Rus Al-Jad dan ada Ibnu Rus Al-Hafid, ada Ibnu Rus kakek dan ada Ibnu Rus uh, cucu Ibn Taimiyah itu juga ada Ibn Taimiyah Al-Jad dan ada Ibn Taimiyah Al-Hafid ini ada Ibn Taimiyah kakek sama Ibn Taimiyah cucunya maka ada sudi kakek dan ada sudi e, cucunya kemudian dari As-Sudi Qal hadasani man sami'a Amr ibn Hurayth Jadi bercerita kepadaku e, dari orang bercerita pada orang yang mendengar dari Amr ibn Hurais. Uh, eh, Amr bin Khawas al-Qurasi al-Makhzumi dan beliau adalah sahabiyun sahir, sahabat junior. Dan mengatakan kau melihat Nabi salat memakai dua sandal yang berjahit. Maka di antara faedah hadis bolehnya sholat pakai sandal tanpa melepasnya dengan catatan sandalnya bersih. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ketujuh adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qal hadatsana Ma'an qal amba'ana Malik Imam Malik dari Abi Zinad Malik di sini Malik bin Anas Imam Malik dari Abi Zinad Abi Zinat, nama aslinya Abdullah bin Dakwan. Ini nama yang sangat sering kita baca kalau kita baca sanad hadis Abu Zinad. yang bacanya Abu Zinat. Ada sebagian buku terjemah terjemahkan Abu Zanad eh, ya, eh, keliru. Ini bacanya Abu Zinat. Nama aslinya Abdullah ibn Dakwan. tabi'un sarir. Beliau adalah tabi'in kecil, artinya sedikit berjumpa dengan sahabat. Wallahu ibnu uh, Wallahu ibnu Abdul Aziz diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai mengurus kharat al Irak. Ya, kharat untuk negeri Irak. Ya, kharat itu baca tanah. Ya, maka ketika negeri kafir itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka status tanahnya itu terserah imam. Bisa dibagikan kepada tentara dan bisa tidak. Dibagikan jadi tentara ya sudah jadi khadimah Nanti milik pribadi. Ya, kalau tidak, ya, maka jadi milik orang-orang masing-masing orang, orang kafir yang ada di situ, dan berdasarkan sunnah Umar tanah tersebut kemudian kena pajak yang pajak itu melekat pada tanahnya artinya siapapun pemimpinnya siapapun pemiliknya ada kewajiban pajak pajaknya disebut kharaj ini ya, pajaknya disebut pajak kharaj itu pajak tanah namun khusus tanah yang asalnya negeri kafir ditaklukkan oleh kaum muslimin Kemudian imam penguasa berkebijakan tidak membagikannya dan tidak menjadikan sebagai ghanimah yang dibagi di antara uh, pasukan kaum muslimin. Nah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah mengangkat Ibnu Zinat ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan kharaj negeri Irak. Dari Al-A'rad si pincang Beliau terkenal dengan sebutan gelarannya itu si pincang. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz. Ya, Al-A'raj adalah satu nama yang akan sangat sering kita baca kalau kita baca sanad hadis. al arad si pincang. Dia adalah Abdurrahman ibn Hurmuz. Maka di sini kita jumpai faedah, boleh menyebut kejelekan seseorang, cacat fisiknya, apabila dia masuk dan tenar dengan dengannya. Disebutkan dengan yang lain malah orang bingung dan tidak kenal. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah berjalan <clears throat> ya, salah satu kalian dengan satu sandal. Pakailah sandal itu dua-duanya atau lepas dua-duanya. Ya, maka di sini mawahib Muhammadiyah dikatakan maka makruh hal semacam itu. Ya, maka satu sandal digair udrin jika tidak ada udur. Ya, apa alasannya? Apa hikmahnya? Atau kenapa demikian? Maka ada banyak keterangan. Ya, di sini disampaikan kalau dikasih nomor tidak ada ya, sembilan sebab ya, kenapa itu terlarang. Ada yang mengatakan taswih karena itu tampilan fisik yang jelek. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya ya, taswih adalah satu hal yang tercela ya, dalam Islam. Karena seorang Muslim tidaknya keluar dalam keadaan tampilan yang baik yang tidak nyebelin orang yang melihatnya dan memandangnya. Boleh jadi rambutnya, boleh jadi pakaiannya, ya, di ya, motornya, kendaraannya atau lainnya. dan ada yang menjelaskan dengan muslah. Ya, muslah itu ya, maknanya kurang lebih sama. Ya, dalam bab ini muslah artinya muslah bisa artinya e, mutilasi kalau bab pembunuhan Ya, muslah maknanya banyak. E, kalau di sini maknanya adalah tampilan yang buruk. Dan di antara alasan ulama kenapa e, terlarang laki-laki mengkerok api jenggotnya karena dia muslah. Karena itu tampilan yang jelek, nggak ganteng kalau e, e jenggotnya dikerok gitu. Dan ada yang menjelaskan adalah ada yang memberikan alasan sebabnya adalah ada mulwakor. Karena tidak berwibawa. Orang pakai sandal satu, tidak berwibawa. ini Ya, iya. bahkan lebih layak orang uh, untuk jadi bahan ejaan dan olokan daripada dihormati orang. Orang akan ketawa, ya, merasa aneh. Ini sudah mulai senting atau gimana ini sandal satu. Ya, maka ada waqar, menghilangkan kewibawaan. Dan menjelaskan amnul ghubar. Dan berikan alasan karena tidak aman dari debu. Tentu salah satu kakinya kena debu karena bersentuhan langsung dengan tanah. Ya, ada yang mengatakan tamyiz ihda cari hatain pilih kasih dengan salah satu anggota badan. Ini pilih kasih yang satu dikasih alas kaki yang satu enggak. Ada yang menjelaskan dengan ikhtilalul masyi, jalannya tidak sempurna. Karena cuma pakai satu alas kaki saja. Atau da'fuhu, atau lemahnya jalannya. Ada yang menjelaskan dengan eh, iqa ghairihi fil ismi. Kenapa tidak boleh pakai satu sandal, pakai semua atau e, lepas semua karena menjumuskan orang lain dalam dosa yaitu listihza ihibihi karena ngecek dan ngolok-ngolok dia sinting kamu ya sandalnya cuma satu saja sedangkan Ibnu Arabi mengatakan karena itu jalannya setan yang kemarin telah kita baca riwayat yang menguatkan hal ini bahasanya itu adalah jalannya setan dan hadis ini tentang tentang na'al, tentang sandal. Dan di sini ditegaskan bahasanya khuf dan yang lain seperti sandal. Maka yang lainnya dikiaskan dengan sandal. Dan di sini ada faedah tambahan kalau kemarin kita baca kutipan dari saya Ibnu Bas tentang tidak boleh ya meskipun satu atau dua langkah non eh, namun ini berbeda dengan apa yang di Mawahib Muhammadiyah. Di sini dikatakan mahalun nahi yang terlarang adalah berjalan dengan satu sandal indah istidamah. Kalau itu terus menerus. Ammalau kota'a na'luhu seandainya sandalnya putus, lantas berjalan satu atau dua langkah misalnya, liislahihi untuk memperbaiki sandal, fa'inna laisa Maka itu bukan satu hal yang jelek, wala mungkar, bukan satu hal yang tercela. Ya, kalau di kita Mawad Muhammadiyah dikatakan kalau cuma satu dua langkah dan itu beralasan, maka itu tidak apa-apa. Waqat uhida fi syar'i irtifarul qalil dunal kathir. Dan syariat kita punya tradisi. Syariat kita punya tradisi. Kalau yang sedikit itu dimaafkan. Lain halnya dengan yang banyak. Ya, maka najis yang sedikit banyak yang dimaafkan. Ya, maka ini, uh, satu dua langkah eh, sedikit. Layak untuk dimaafkan. Kemudian yang terlarang adalah berjalan dengan satu sandal. Sehingga tidak termasuk dalam larangan berdiri dengan satu sandal. Wa saja bil masih ada kata-kata berjalan berarti berdiri dengan satu sandal atau duduk dengan satu sandal layu kroh tidak makruh. Karena yang dimakruhkan berjalan satu sandal. Demikian teks hadisnya. Namun tentang ini nampaknya mukhtalafun fihi berdiri pakai satu sandal diperselisihkan. Wadahaba ba'dum ilal karohah. Sebagian ulama mengatakan berdiri dengan satu sandal itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh duduk pakai satu sandal ya, hukumnya juga makruh. Dhahaba ba'duhum. Ya. Eh, alasan yang memakruhkan adalah ilahnya. Kalau redaksinya memang masalah berjalan. Namun taklilnya, alasannya, namun ilahnya. Terutama kalau ilahnya adalah sebagaimana ilah dari Ibn Taimiyah yang kemarin kita telah kita baca yaitu bitola bil adli bainal jawari ya, diperintahkannya adil di antara ya, anggota badan kalau alasannya adalah ada kewajiban untuk adil di antara anggota badan, maka berdiri dengan satu sandal, maka sama dengan berjalan dengan satu sandal. Sama-sama tidak -sama adil terhadap anggota badan. Pilih kasih dengan salah satu anggota badan tanpa yang lain. Kemudian ada hadis uh, eh, Kutaybah Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dan seterusnya. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-8 hadis dari sahabat Jabir. <clears throat> Ya, hadisana uh, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadisana Ishaq ibn Musa. Kalau hadisana Ma'an, kalau hadisana Malik an Abi Zubair dari Abi Zubair dari sahabat Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang makan dengan tangan kiri atau berjalan dengan satu sandal. Nah, kemarin kita, kita, kita singgung perselisihan ulama tentang hukum makan dengan tangan kiri. Ya, di sini di di Mauhib Muhammadiyah ditegaskan makan dengan tangan kiri tanpa kebutuhan mendesak hukumnya makruh tanzih menurut Syafi'iyah sekedar makro, inda syafi'iyah wa tahriman inda kathir minal malikiyah wal hanabila yang mengatakan haram itu adalah banyak ulama malikiyah dan hanabila itu, itu pendapat yang dipilih oleh ba'du syafi'iyah Ya, alasan yang mengatakan makro larangan ini adalah larangan di bab adab dan kaidah jumhur usuliyin larangan di bab adab adalah makro kecuali korina. Sebagian ulama mendatangkan korina, korinanya adalah untuk menyelisih setan. Jawaban dari ulama yang mengatakan makruh, semata-mata menyelisih setan tidak menunjukkan itu satu kewajiban. Oleh karena itu, hukum menyelisih setan dengan tidur siang itu tidak wajib. Hukum menyelisih setan dengan tidur siang tidak wajib. Iya. Kalau menyelisih setan dalam masalah tangan kiri dalam makan itu hukumnya wajib. Ya, kalau konsisten dengan kaidah tersebut, kaidahnya semua mukhalafatus syaitan itu hukumnya wajib. Ya, gimana hukum tidur siang? Apakah Anda katakan tidur siang hukumnya wajib? Tidak kan? Padahal sama ilahnya. Mukhalafatu syaitan menyelisih setan. Itu alasan ulama yang mengatakan makruh. Ala kulli hal ini mukhtalafun fihi diperselisihkan bagi para ulama. Maka tentu yang selamat adalah meninggalkannya minimal khurujan anil khilaf keluar dari perselisihan ulama. Dan atau berjalan dengan satu sandal. Dan ini hukumnya makruh, makruh tanzih ketika tidak ada udur. Sebagian ulama Ibnu Kutaibah mengkiaskan dengan hal ini adalah mengeluarkan salah satu tangan dari eh, lengan baju atau kemudian memasang ridak hanya pada satu pundak ya, maka hukumnya juga makro dikiaskan dengan kasus sandal untuk sebagian saja dan ini firairi salati di dalam di luar salat ataupun di dalam salat maka jelas makro Kemudian ada pembahasan menarik di sini tentang masalah selain ada pembahasannya ternyata di Mawahib Muhammadiyah. Selain ya, selain itu ya tidak sama antara kaki kanan sama kaki kiri. Ada pembahasan tentang ya, di sini katakan Islam mengatakan larangan ini juga berlaku jika seorang ya, di satu kakinya pakai sandal, satu kakinya yang lain pakai sepatu. Larangan ini juga berlaku manakala yang satu pakai sandal, yang satu pakai sepatu. Ya bisa na'lan wahidatan wa masyafi khufin wahidatin. Ini satu pakai khuf, yang satu pakai na'al. Ya, meskipun di sini diperselisihkan semacam ini. Satu pakai sandal, satu pakai uh, sepatu. Jadi perselisihkan, ada yang tidak sepakat kali dikatakan makro Ya. ya karena karena yang dilarang ya adalah mengutamakan salah satu eh, kaki daripada yang lain dan itu adalah jalannya setan di situ mutlah, tampilan yang tidak bagus. E, nanti jalannya itu mengkhawatirkan. Nah itu tidak ada di sini. Sehingga tidak makruh kata yang mengatakan selain ini sandal satu sepatu ya, katanya tidak makruh. Namun uh, yang mengatakan makruh beralasan Loh, tadi kan diantara ilahnya taswih, tampilan yang jelek, mukhalafatul wakor, tidak berwibawa. Gimana kalau orang pakai sandal satu, satu pakai sandal, satu pakai sepatu? Apakah itu jalan yang berwibawa? Nah, tidak berwibawa. Itu lucu itu, anak-anak pada ketawa. Apalagi kemudian ini uh, sepatunya sepatu bagus, ini sandalnya sandal jepit. Nah, ini salah satu ilahnya adalah mukhalafatul wakor ini bukan jalan yang beribawa. Demikian juga eh, wadalika kuluyak tadi al-ilhaq. Maka ilah-ilah ini mengharuskan untuk dikiaskan dengan masalah satu sandal. Kalau ilahnya adalah eh, ilahnya tashwih, ilahnya adalah mukhalafatul wakar. Kalau ini disepakati, itu ilahnya adalah tashwih, tampilan yang jelek, mukhalafatul wakar tidak berwibawa, ya maka sama. maka orang yang selain satu pakai sandal, satu pakai sepatu, juga makro. Karena ada padanya unsur ini ya, mukhalafatul wakor, menyelisih sikap yang berwibawa dan taswih. Wal hukmunya beka ma ilah illatuh dan hukum ada kalau ada ilahnya. Ya, namun e, perlu diingat kutipan ijma dari Imam Nawawi bahasanya memakai e, dua sandal itu hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Ya, kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-9 hadis dari sahabat Abu Hurairah Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Qutaibah yaitu Qutaibah ibnu Sa'id an Malik dari Malik itu Malik ibn Anas ha itu tahwil Tirmidzi juga mengambil hadis dari Ishaq bin Musa kalau hadasana Ma'an kalau hadasana Malik Imam Malik an Abi Zina dari Al-A'rad yaitu Abdurrahman bin Hurmuz dari Abu Hurairah Kemudian hadis yang ke-10 hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abu Musa Muhammad ibn Mutanna. Kalau hadasana Muhammad bin Ja'far yaitu Gundar. Kalau Muhammad bin Bashar itu Bundar. Ya. Kalau Muhammad bin Ja'far itu Gundar. Kalau hadasana Syu'bah. Ya kal uh, hadis anak As'as wa ibnu Abi syaksa Dari ayahnya <clears throat> dari Masruq. Ya, kemarin telah pernah kita sampaikan, dia disebut Masruq karena pada waktu kecilnya dicuri orang, di diculik orang, maka dia disebut dengan sebutan Masruq. An Aisyah dari Aisyah. Kemudian hadis yang ke-11 dari Eh, hadis dari sahabat Abu Hurairah At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Marzuq Abu Abdullah qala hadasana Abdurrahman ibn Qais Abu Muawiyah Ad-Dabbi al-Ja'farani atau Za'farani uh, eh, hadasana Hisham Hisham di sini Hisham ibn Hasan uh, <clears throat> eh, an Muhammad dari Muhammad yaitu Muhammad bin Sirin Iya, dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin tentu seorang ulama tabi'in, beliau melihat dan berjumpa 30 sahabat Nabi saw. Dan di antara hal yang populer khas berkenaan dengan Muhammad bin Sirin, beliau terkenal dengan takbir mimpinya. Ya, beliau adalah ulama yang kondang sebagai pakar takbir mimpi atau takwil atau tafsir mimpi. Namun eh, dan itu masuk di masa beliau. Eh, namun eh, ada buku yang dinisbatkan sebagai buku Takbir Mimpi karya Ibnu Sirin. Menisbah buku tersebut kepada Ibnu Sirin nisbah yang tidak benar. Tapi kalau beliau pakar tafsir mimpi benar. Bedakan dua hal ini. Non buku yang di situ e, merupakan buku takbir mimpi karya Ibnu Sirin, nah, itu tidak benar. Nisbahnya tidak benar. Kemudian e, eh, sana menceritakan di Dari <coughs> Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah menceritakan bahasanya Utsman itu e, kibalnya cuma satu Ya, maka di sini ada di Mahid Muhammadiyah ditegaskan ada faedah. Balik kau dizalika karena mu'tad. Kenapa Nabi itu kibalnya dua? Kibal sandalnya kenapa? Dua. Zalika karena wal mu'tad. Karena itulah budaya. Budaya di masa Nabi. Ya, sandal itu kibalnya dua. Maka ketika terjadi perubahan budaya, maka ya, Uthman pun menyesuaikan. Kemudian tentang khotam uh, ya, tentang stempel cincin stempel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik Qala Tirmidzi rahimahullah taala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id wa ghair wahid dari Abdullah ibn Wahab yaitu Ibnu Salam Al-Qurasi dari uh, Yunus yaitu Abu Yazid Yunus dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Anas bin Malik Ya, kemudian uh, di faedah di Mawahib Muhammadiyah di sini dalil lirajul lubsul khawatim. Bahasanya laki-laki boleh pakai cincin. Wa yukrahu aktar min ithnaini. Maka hukumnya pakai cincin lebih dari satu. <clears throat> pakai cincin dua atau tiga, bukan lima. Nah, kasih cincin semua. atau sepuluh cincin semua, akik lagi gede-gede. Nah. Nah, di sini dikatakan e, yukrah aksar min isna ini dimakruhkan jika lebih dari dua. Kalau dua masih boleh. Ya, tiga ke atas ini tidak boleh. Maka nafasu habasyian dan mata cincin Nabi itu habasyi. Tentang habasyi maka ada yang menjelaskan kalau mata cincin tersebut adalah batu akik. Akik adalah nama tempat di Habasya, Min aqiqin wa ma'dani dari batu akik dan tempatnya atau maaf itu jenis batu maaf. Namun bil Habasya, Namun itu yang ada di Habasya. Atau yang dimaksud dengan Habasya adalah warnanya. Tadi sifatnya itu warna. Apa itu yang disebut dengan warna Habasyi? Ahmar, Yamil ila sawad merah yang cendong kehitam-hitaman. Itu yang disebut dengan warna habasyi. Aukan sani'u habashi Atau yang buat orang Ethiopia. Kemudian hadis berikutnya hadis dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Qutaibah qala hadasana Abu Awana itu Qutbah Ibn Sa'id. Dari Abu Awanah Al-Waddah. Dari Abu Bishr. Dari Nafi. Dari Ibnu Umar. <clears throat> Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak. Uh, tentang faedah tentang hadis ini ada satu ulama namanya Faironi, salah satu ulama Syafi'iyah. E, memiliki istimbat dia istimbat belia. ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih, memilih untuk perak maka itu menunjukkan makruhnya pakai cincin dengan besi, tembaga dan yang lain. Maka ada sebagian ulama yang e, beristimbat menyimpulkan dari Nabi pilihnya perak. Kenapa perak dan yang lain? Oh berarti yang lain makro. ya, besi, tembaga atau yang lain. Ya. Dan kita jumpai ada sejumlah hadis yang menunjukkan makrohnya hal ini. Ada satu hadis Nabi melihat seorang yang pakai e, cincin e, dari kuningan, maka Nabi katakan, "Kenapa aku jumpai pada pada dirimu bau berhala?" Akhirnya dia buang. Besoknya dia pakai cincin dari besi. Nabi komentar, kenapa aku melihatmu memakai perhiasan penduduk neraka? Akhirnya dibuang juga. Ya. Dari sini sebagian ulama mengatakan makro pakai besi, tembaga dan yang lain. Ya. Dan hadisnya ini dinilai hasan oleh Al Albani dan beliau juga termasuk yang sependapat dengan pendapat ini memakurkan cincin besi Eh, untuk laki-laki. Walakin ikhtar an-Nawawi anau la yukrah. Namun pendapat Imam Nawawi cincin besi bagi laki-laki tidak makro mengingat hadis saya Bukhari dan Muslim iltamis walau khataman min hadidin carilah cincin meskipun dari besi dan tidak makrohnya cincin bagi, dari besi untuk laki-laki adalah pendapat saya Syekh Ibn Bas rahimallahu taala yeah. Kata Nawawi, walau kana makruhan lam ya'dan fihi. Seandainya cincin dari besi itu makruh, Nabi tidak akan mengizinkannya. Dan uh, eh, saya berbas berpendapat demikian membolehkan cincin besi untuk laki-laki. Alasan beliau hadis yang memakruhkannya itu saat bertentangan dengan hadis ini. Iltamis walau khataman min hadidin. Beliau menilai tidak bisa dikompromikan kemudian dimenangkan salah satu, ya, saya bin Bas, menilai tidak bisa dikompromikan dua hadis ini, dan dimenangkan salah satu, dan dimenangkan hadis yang riat Bukhari dan Muslim, yang mengisyaratkan dan menunjukkan bolehnya cincin besi bagi laki-laki.